Di samping dia wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala, Demikian pula mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Ada ungkapan dalam bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka demikian pula seorang yang tidak mengenal nabinya, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tentu rasa sayangnya kepada Rasulullah SAW dan rasa cinta kepadanya kurang dibandingkan mereka yang mengenal kehidupan Rasulullah SAW mengenal sejarah beliau mengenal akhlak beliau mengenal sunnah-sunnahnya semakin banyak dia mengetahui tentang apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka semakin besar pula kecintaan kepada Rasulullah alaihi wasallam dan tentu bagi seorang muslim merupakan satu amalan di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin adalah mencintai Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sebagian dalam riwayat Imam Muslim bahwa tidak beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anak-anaknya dan dari seluruh manusia. Maka ini menunjukkan bahwa tanda kecintaan dan tanda kesempurnaan iman seorang muslim adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bagaimana mungkin kita akan mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengetahui sejarah beliau? Dan kita tidak mengetahui akhlak beliau. Kita tidak mengetahui kehidupannya. Sunnah-sunnahnya dan merupakan bentuk kesempurnaan kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya alaihi salatu adalah mutaba'atuhu mengikutinya menjadikan beliau sebagai uswah Allah Jalla wa berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah alaihi salatu adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik bagi seorang yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah alaihi salatu merupakan tanda seorang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berangkat dari prinsip inilah kemudian kita insyaallah taala pada pertemuan kita di sore hari ini dan seterusnya pada setiap hari Rabu demikian pula hari Kamis kita akan membacakan kisah sejarah beliau dan tentu kitab-kitab yang menjelaskan tentang siratul Rasul alaihi salatu sangat banyak sekali ada yang menjelaskan secara panjang lebar secara rinci sehingga memakan tulisan tersebut berjilid-jilid kitab. Ada pula yang menjelaskan secara ringkas. Namun kita insyaallah taala akan memilih salah satu kitab yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terpenting yang sepantasnya bagi setiap muslim untuk mengetahuinya dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita tidak membahas secara panjang lebar yang tentu memakan waktu sangat lama sekali dan tidak pula menjelaskan secara ringkas yang terlalu ringkas sehingga meninggalkan peristiwa-peristiwa yang penting untuk disebutkan. Oleh karena itulah kita memilih salah satu kitab yang menjelaskan tentang siratul rasul. Kitab ini berjudul al fusul fi Siratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kitab ini ditulis oleh salah seorang imam besar dari Imam ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau yang juga dikenal sebagai mufassir dan pengarang kitab tafsir yang masyur dengan penyebutan tafsir Ibnu Kathir. Beliau adalah Abu Fida Imanuddin Ismail ibn Umar Ibn Kathir Al-Qaisi Al-Qurashi dan lebih masyhur dengan penyebutan Ibnu Kathir yang dinisbahkan kepada kakek beliau Dan beliau salah seorang di antara ulama dan imam ahli sunnah wal jamaah. Dan berada di atas aqidah sahihah. Dan beliau salah seorang di antara murid-murid Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala di samping itu beliau juga adalah murid dari Al-Imam Zahabi rahimahullah. Demikian pula beliau adalah murid Abu Al-Hajjaj Al-Hafidh Al-Mizzi pengarang kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal dan beliau juga adalah mertua Ibnu Katsir rahimahullah karena Ibnu Katsir menikahi anak perempuan Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah taala yang bernama Zainab. Dan Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menulis kitab sirah ada yang menjelaskan secara panjang lebar yang terkandung dalam kitab beliau yang besar Al-Bidayah wan Nihayah. Adapun kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini adalah kitab yang menjelaskan dimulai dari penciptaan Adam alaihissalam lalu menjelaskan tentang kisah-kisah Rasul para nabi dan rasul sampai kepada kisah Rasulullah alaihissalam kemudian setelah beliau meninggal kejadian-kejadian setelah meninggalnya Rasulullah alaihissalam dari zaman Al-Khulafa rashidun dan seterusnya hingga mendekati zaman beliau setelah itu beliau menutup kitabnya dengan menjelaskan tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Karena itulah beliau menamakan kitab beliau dengan judul Al-Bidayah wan Nihayah dari permulaan hingga akhir nihayah. Nah, di sana beliau menjelaskan tentang siratun Nabi Alaihissalam secara panjang lebar. Adapun yang kita baca dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul ini menjelaskan secara ringkas namun apa yang boleh sebutkan merupakan hal-hal yang sangat penting. Yang penting untuk diketahui oleh seorang talibul ilm untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan semakin cinta kepada Rasulullah alaihi salatu Kitab ini sudah pernah kita baca pada beberapa pertemuan sebelumnya akan tapi disebabkan karena jeda yang cukup panjang maka saya menginginkan untuk kembali memulai pembacaan kitab ini dari awal semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk senantiasa melanjutkan pembacaan kitab ini sampai Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk menyelesaikan dan menamatkannya بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم حسبي Allah wa kafa berkata perawi kitab ini qala syekhuna al-imam al-alim al-allamah Imaduddin Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Syafi'i matta'a Allah taala bi baqaihi wa fawaidihi amin Beliau berkata, Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa Beliau memulai dengan basmalah dan membaca hamdalah sebagai pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu salam kepada hamba-hambanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh berkah. Sebagaimana yang telah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man akhlasa lahu qalbuhu wa anhu aqdaru syirki wa safa. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Persaksian seorang yang hatinya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai macam kotoran-kotoran syirik dan dibersihkan darinya. Wa aqarra lahu bi ubudiyah Ah. Kenapa ya? Jangan ngobrol. Jangan ada yang ngobrol. Wa aqarra lahu bi ubudiyah. Lalu menyatakan hati yang menyatakan dirinya sebagai budak yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wasta'adha bihi min syarri syaitani wal hawa dan yang berlindung diri kepada Allah dari kejahatan syaitan dan hawa nafsu wa tamassaka bihablihil matin al munazzal ala rasulihil amin dan hati yang senantiasa berpegang teguh dan komitmen dengan hati dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh yaitu Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasulnya Al-Amin Muhammad khairul wara sebaik-baik manusia salawatullahi wa alaihi daiman ila yaumil hasyar wal liqa salawat dan salam kepada beliau senantiasa ditujukan pada beliau hingga hari dibangkitkannya manusia dan dikumpulkannya mereka hari pertemuan ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين وللبصائر والنهى dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabatnya istri-istrinya keturunannya dan para pengikutnya seluruhnya mereka dari kalangan para ahli ilmu dan orang-orang yang berakal. Orang-orang yang bijak. Amma ba'du adapun setelah itu kata beliau rahimahullahu taala fa innahu la yajmulu bi ulil ilmi ihmalu ma'rifatil ayam an-nabawiyah. Bukanlah satu hal yang baik bagi mereka yang menuntut ilmu atau bagi para ulama atau bagi para talibul ilm, para penuntut ilmu ihmalu ma'rifatil ayyam an-nabawiyah untuk menyia-nyiakan, menelantarkan pengetahuannya tentang hari-hari kenabian. Yani hari-hari di masa hidupnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah satu hal yang baik. Tidak peduli mempelajari siratul Rasul tidak mempelajari hari-harinya apa yang dialami oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada masa-masa beliau baik sebelum hijrah demikian pula setelah hijrahnya baik pada masa-masa sempit ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam awal berdakwah di Mekah demikian pula pada masa-masa kejayaan Islam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam itu menyebar dan Islam menjadi agama yang mulia sementara agama-agama yang lainnya menjadi hina maka ini semua penting untuk diketahui oleh setiap muslim tidak hanya sekedar mengaku sebagai seorang muslim namun ketika ditanya tentang siratul rasul ditanya tentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui. Ya. Bahkan ditanya tentang istri-istri Rasul tidak diketahui. Ditanya tentang bagaimana sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengerti. Yang penting dia seorang muslim. Yang penting yang tertulis di KTP-nya dia muslim. Orang tuanya muslim dan dia dilahirkan sebagai muslim Sebatas hanya itu yang dia ketahui. Padahal penting bagi dia untuk mengenal Rasulullah alaihissalam. Semakin dia mengenal Rasulullah, semakin dia mengenal sunnah Rasul alaihissalam, maka semakin timbul semangat pada dirinya untuk mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bukanlah merupakan satu hal yang baik menelantarkan at-tawarikh al-islamiyah. Mengenal sejarah-sejarah Islam. Wahia mustamilatun ala ulumin jammah. Dan sejarah-sejarah Islam itu mengandung ilmu yang banyak sekali. Wa fawaida muhimmah dan mengandung faedah-faedah yang sangat penting. La yastaghni alimun anha di mana seorang alim sangat butuh untuk mengenal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah-sejarah Islam. Wala yu'dharu fil urui minha dan tidaklah diberi uzur. Tidak ada alasan untuk menelantarkan ilmu ini. Menelantarkan dan meninggalkan untuk mempelajari dan memahaminya. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, penting bagi kita sekalian mengenal sejarah. Sejarah Rasulullah Alaihissalam dimulai dari semenjak beliau lahir sampai kemudian beliau wafat. Dan lebih sempurna lagi apabila kemudian seorang mempelajari sejarah Al-Khulafa Ar-Rashidun, apa yang dia alami di zaman-zaman mereka dari berbagai macam cobaan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Waqad ahbabtu an u'alliqa tadhkiratan fi dhalik. Maka aku ingin. Aku menginginkan dan aku menyukai untuk memberi catatan-catatan kecil sebagai sesuatu yang akan mengingatkan seorang muslim tentang sejarah Nabi alaihi salatu wasallam. Litakuna madkhalan ilaih agar kemudian menjadi pembuka pintu pembuka sehingga seorang mudah untuk memasuki kitab-kitab yang lainnya yang menjelaskan secara panjang lebar untuk membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam wa wa aunan lahu wa alaih dan sebagai permisalan sebagai garis besar penggambaran secara apa penggambaran secara global demikian pula untuk membantunya untuk mengenal sirah Nabi alaihi salatu wassalam tersebut wa 'ala Allah i'timadi wa ilaihi tafwidhi wastinadi dan hanya kepada Allah aku menyandarkan diriku dan hanya kepada Allah tempat aku menyerahkan segala urusanku wahia mustamilatun ala dzikri nasabi Rasulillah Rasulillah alaihi salatu wassalam dan kitab ini di dalamnya terkandung penyebutan tentang nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiratihi wa alamihi menjelaskan tentang sirahnya peri kehidupan beliau demikian pula alam yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kenabian beliau alaihi salatu wassalam tanda-tanda kerasulan beliau alam yang dimaksud di sini adalah dalailun nubuwah tanda-tanda kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa dzikri ayyamil Islam ba'dahu ila yaumina hadza dan menjelaskan tentang ayyamul Islam hari-hari Islam setelahnya sampai kepada hari kita sekarang ini mimma tamassu hajatu dzawil irabi ilaihi ala sabilil ikhtisar insyaallah taala dari hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka yang punya kebutuhan tentang pengetahuan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas insya Allah taala. Lalu setelah itu beliau memasuki pasal yang pertama. Zikru nasabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang nasab keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam dari keturunan manakah beliau. Ini penting agar kemudian kita mengetahui silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nasab keturunannya. Kata beliau rahimahullahu taala huwa sayyidu waladi Adam. Beliau adalah sayyid waladi Adam, Abul Qasim Muhammad wa Ahmad wal Mahi alladhi yumha bihi al-kufr. والحاشر الذي يحشر الناس على أخبيه والعاقب الذي ليس بعده نبي kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidu waladi Adam pemimpin seluruh manusia dan ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wa ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa' Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpin manusia pada yaumul qiyamah. Jadi beliau pemimpin dunia dan pemimpin akhirah. Di akhirat beliau memimpin seluruhnya. Dan ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam di mana beliau menjadi nabi dan rasul yang paling terakhir diutus kepada manusia namun beliau menjadi seorang nabi dan rasul yang paling mulia di atas nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Sehingga beliaulah yang berhak untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Beliaulah yang berhak untuk mendapatkan al-wasilah. Dan itulah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai dikumandangkannya azan, maka kita berdoa kepada Allah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته berikanlah kepada Muhammad alaihi salatu wasalam al-wasilah dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa al-wasilah itu adalah manzilah fil jannah satu kedudukan yang ada di dalam syurga dan ini merupakan kedudukan tertinggi yang tidak diberikan kecuali kepada salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala wa arju an dan aku berharap akulah yang akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia itu dan beliau yang mendapatkan kedudukan yang terpuji maqaman mahmudan yaitu syafaatul uzma syafaat yang sangat agung yang tidak diberikan pada nabi dan rasul yang lainnya ini semua menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin di akhirah. Sayyidu waladi Adam. Lalu kata Nabi alaihi wasallam wa ana awwalu man yanshaqu anhu al-qabr. Aku adalah orang yang pertama yang dibangkitkan dari kuburnya. Dan ini juga merupakan bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai karamah kemuliaan yang Allah berikan. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa' dan akulah hamba yang paling pertama memberi syafaat. Dari syafaat-syafaat Nabi alaihi salatu wasallam dan akulah hamba yang paling pertama yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama mengalahkan syafaatnya para malaikat, para nabi, kaum mukminin. Nah, beliau yang paling pertama yang mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat. Sehingga beliau yang paling pertama memberi syafaat kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaah. Maka ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW maka hendaknya dia mengikuti sunnahnya. Hendaknya dia senantiasa untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau membaca doa sesudah azan saja Rasulullah alaihi wasallam menjanjikan barang siapa yang mendoakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan wasilah halat lahu syafaati maka dihalalkan baginya syafaatku apalagi amalan-amalan yang lainnya apalagi sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam maka mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam juga termasuk di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan syafaat oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Kalau dia cinta kepada Rasulullah dan konsekuensi dari cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnahnya, mengenal sejarahnya dan kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sini kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam al-jannah. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita sebutkan pada pertemuan kita di hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.